Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya masuk ke dalam hadis tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada kita semuanya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum materi yang akan kita bahas bersama di sini adalah meniti jejak generasi terbaik yaitu salafus saleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 102 ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai Orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Satu ayat yang agung, yang mulia yang memerintahkan pada kita semuanya agar menjadikan akhir dari kehidupan kita adalah kehidupan yang husnul khatimah kehidupan yang kita tutup dengan amal yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tamutunna illa wa antum wa antum muslimun. Janganlah kalian mati dalam kecuali dalam keadaan dalam keadaan Islam. Maka ini adalah perintah kepada kita semuanya untuk menjadikan akhir dari kehidupan kita adalah husnul husnul khatimah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan janjinya kepada orang-orang yang bertakwa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya. Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ya wal ikhwah wal akhwat bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari golongan orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa demikian juga orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang bertakwa artinya disebutkan dalam tafsirnya ikhwan dan akhwat fillah artinya selalu melaksanakan atau meninggalkan kesyirikan dan juga kemaksiatan. Itulah orang yang bertakwa. Orang yang meninggalkan perkara maksiat. Ya. Dan maksiat yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh maksiat yang ada. Demikian juga ihsan artinya adalah senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersabar di atas ketaatan tersebut. Ini maksud daripada ayat ini bahwa Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa meninggalkan larangan-larangan dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar di atas ketaatan tersebut. Dalam surat At-Taubah ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya ikhwani fillah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang yang bertakwa. Setelah Allah berikan satu balasan bahwa Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Jika kita perhatikan ayat-ayat tadi berkaitan dengan balasan bagi orang-orang yang bertakwa, janganlah mati kecuali dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan muslim. Kemudian yang kedua, Allah. Yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Sedangkan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Di sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum satu akidah yang sangat jelas bahwasanya orang-orang yang bertakwa akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini seluruh yang kita takutkan akan berubah menjadi ketenangan. Seluruh yang memberatkan hidup kita akan terasa mudah tatkala kita mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan kisah Nabi Musa alaihi salam tatkala sedang dikejar-kejar oleh siapa ikhwan? Oleh Firaun, bala tentaranya yang begitu besar. Dua kekuatan yang tidak imbang sama sekali. Yaitu kekuatan siapa? Kekuatan Fir'aun dengan bala tentaranya yang begitu banyak. Ya. Adidaya pada waktu itu tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan tersebut. Sedangkan lawannya siapa? Ikhwan. Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam bersama dengan orang-orang yang masuk Islam yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang tukang sihir sedikit sekali dan tidak membawa perlengkapan sama sekali, perlengkapan perang sama sekali. Namun akhir dari kisah ini siapa yang Allah menangkan ikhwan? Siapa yang mendapatkan kemenangan? Nabi Musa dan ya, para pengikutnya. Padahal secara kasat mata kita lihat ikhwan fillah satunya dengan ya puncak kelemahan yang tidak memiliki apa-apa dan satunya dia dalam puncak apa? kekuatan yang luar biasa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan kemenangan, ya, memberikan bantuannya, keselamatannya kepada siapa, ikhwan? Kepada orang yang sangat lemah. Sehingga secara hitung-hitungan tentunya tidak masuk akal. Namun yang demikian di dalam akidah kita, dalam keyakinan kita ternyata tidak demikian ikhwan. Selemah apapun seseorang, ya, selemah apapun seorang hamba, tatkala ia bertakwa kepada Allah, tatkala ia bersama dengan Allah, tatkala ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mempunyai kekuatan yang sangat besar. Ya. Siapa lagi yang ya bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang hamba bersama dengan Allah? Ya, siapa yang bisa mengganggu seorang hamba tatkala dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, adakah orang yang mampu untuk ya berbuat jelek kepada orang tersebut tatkala Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba tersebut sebaliknya kekuatan sebesar apapun ya kecanggihan perlengkapan apapun tatkala itu tidak di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah hakikat dari kelemahan. Satu hakikat dari dari kelemahan. Ikhwani fillah azan yallahu ya wa iyyakum. Oleh karenanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azanillahu wa Kembali kepada pembahasan kita di mana kita akan banyak mengenal salafus saleh. Banyak mengenal mereka generasi yang terbaik dan tidak ada pilihan buat kita kecuali harus kembali kepada mereka. Kita harus mengembalikan pemahaman kita, agama kita, syariat kita kepada agamanya mereka dan syariatnya mereka yaitu generasi yang terbaik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kalau kita bandingkan antara perkembangan duniawi teknologi dan yang lainnya dibandingkan dengan agama Terkadang orang salah faham di dalam masalah ini. Perbedaan di antara keduanya adalah bahwa dalam urusan dunia, urusan teknologi, maka semakin bertambah waktu, semakin apa ya, Semakin sempurna ya. Semakin canggih. Ya, dengan bertambahnya waktu, ya ilmu semakin semakin lengkap. Ya, dari satu eh, produk misalnya kemudian Ketika itu sudah berjalan dan terus bertahun-tahun, maka produk tersebut akan semakin semakin canggih. Beda dengan din kita, beda dengan agama. Agama tidak demikian. Ya, justru yang pertamanya itulah yang paling yang paling sempurna. Ya. Sedangkan ketika sudah berjalan ya satu generasi kemudian berpindah pada generasi berikutnya, maka kemudian apa yang terjadi ikhwan? Semakin sempurna atau sebaliknya? Sebaliknya ikhwani fillah ya. Sebaliknya, inilah pemahaman kita terhadap agama kita. Bahwa agama yang terbaik adalah agamanya siapa ikhwan? Agamanya para nabi dan para sahabatnya. Karena merekalah adalah generasi yang pertama. Merekalah yang orang-orang yang mendapatkan langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian disampaikan kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Ya. Inilah satu perbedaan yang jelas antara perkara duniawi dengan perkara perkara agama. Ya. Kalau kemudian orang berpikir dengan kias seperti urusan dunia bahwa agama pun demikian, bahwa orang-orang yang akan datang setelahnya ya dengan kecanggihan mereka berpikir ya dengan kepandaian mereka, kecerdasan mereka sehingga kemudian agama akan semakin baik, tentunya tidak demikian. Tentunya tidak tidak benar. Ikhwani fillah azan ya Allah wa iyyakum, perbedaan tersebut ya, mengapa bisa berbeda? Karena urusan dunia keilmuan yang ada adalah satu dengan yang lainnya, satu waktu dengan waktu berikutnya itu saling menyempurnakan. Sedangkan agama tidak. Ya, artinya ini berjalan ya urusan dunia itu berjalan dan semakin sempurna sedangkan urusan agama ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum itu diam dan tidak berubah dan tidak berjalan ketika Allah turunkan wahyu Allah turunkan hidayah maka dia pun diam ya dan itulah kesempurnaan yang ada itulah kesempurnaan agama yang ada sehingga kemudian tatkala dipindah satu generasi kepada generasi yang berikutnya maka yang terjadi ikhwani fillah ya wa iyakum semakin berkurang baik ilmunya maupun amalnya akan semakin berkurang di dalam hadis yang sahih disebutkan ikhwani fillah ya wa iyakum la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu tidaklah datang satu zaman kecuali zaman yang berikutnya akan terjadi apa ikhwan zaman yang lebih jelek dari sebelumnya ya keutamaan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pun demikian akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya para ulama maka kemudian ya ilmu pun semakin semakin berkurang kalau kita perhatikan ikhwani fillah azanillahu wa dari para ulama kita ya para salafus saleh kemudian datang setelahnya zaman para ulama yang berikutnya yang meneruskan dakwah mereka maka kita lihat bahwasanya yang terbaik dari mereka semuanya siapa ya, ikhwan adalah para sahabat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa kita perhatikan juga air yang mengalir dari sumbernya, dari mata air. Ya, tatkala keluar dari mata air yang kita dapatkan air yang seperti apa ikhwani fillah? Air yang sangat sangat jernih, tidak tercampuri dengan kotoran, sangat bening sekali. Kemudian air tersebut pun mengalir. Kalau kita bandingkan dengan air yang terakhir kali, ya, yang sudah jauh meninggalkan sumbernya. Apa yang terjadi ikhwan? Sama atau berbeda? Berbeda dan sangat jauh sekali. Ya, tatkala air tersebut mengalir sudah banyak sekali kemudian kotoran-kotoran, sampah yang kemudian ya semakin banyak, semakin ya jelek, semakin merusak, semakin membusuk sehingga kemudian terjadilah perbedaan yang sangat sangat jelas di antara keduanya. Inilah ya bagaimana kita mengembalikan agama kita, mengembalikan ya Islam ini kepada siapa ikhwan? Kepada sumbernya, tempat keluarnya syariat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa? Dan para generasi terbaik salafus saleh. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memiliki para sahabat yang luar biasa. Bahkan kalau dibandingkan dengan para sahabat-sahabat nabi-nabi sebelumnya itu sangat beda sekali ya ikhwan. Tatkala dalam peperangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Syam didapatkan di sana orang-orang Nasoro. Ya. Kemudian orang-orang Nasoro pun mereka melihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melihat langsung bagaimana ya akhlak para sahabat Nabi bagaimana ketenangan kehusuan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya bagaimana muka mereka yang memancarkan kehusuan ketenangan kebahagiaan sifat-sifat ini semuanya tatkala disaksikan oleh ya orang-orang Nasara maka mereka mengatakan dengan ya perkataan jujur dari mereka bahwa mereka mengatakan kami mendengar langsung berita-berita tentang para sahabat Nabi Isa alaihissalam. Siapa mereka ikhwan? Kalau disebutkan dalam Al-Qur'an mereka siapa namanya? Hawariyun ya. Kalau kita dalam Al-Qur'an sering kita dengar lafaz hawariyun. Itu siapa mereka? Mereka adalah para sahabat Nabi Isa alaihissalam. Mereka adalah para penolong Nabi Isa alaihissalam. Ya. Sifat yang mereka dengar tentang Hawariun, ya, sudah mereka fahami. Namun tatkala mereka bandingkan dengan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sungguh tidak bisa dibandingkan. Sungguh mulia sekali, sungguh bagus sekali siapa? Para sahabat para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, para sahabat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum sehingga bersyukurlah kita sebagai ya pengikut dan juga umat yang terakhir dari seluruh para nabi yang ada di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita adalah nabi yang menyempurnakan seluruh agama yang ada. Bahkan beliau adalah pemimpin seluruh nabi yang ada. Beliau adalah yang terbaik dari seluruh manusia yang ada di muka bumi. Dan kita adalah siapa ya kawan? Kita adalah para para pengikutnya ya kawan fillah azani Allah wa Ya. Ikhwan fillah azani Allah wa Kita lihat bagaimana agama-agama yang datang dari langit, agama kebenaran yang Allah turunkan ke muka bumi. Ya, kita lihat siapa yang terbaik di antara mereka. Kalau kita lihat orang-orang Yahudi yang terbaik dari orang-orang Yahudi siapa mereka ya kawan? Adalah para nabinya ya. Para nabinya. Kemudian yang berikutnya siapa? para ulamanya al-ahbar kalau antum baca dalam Al-Qur'an mereka siapa? Ya, al-ahbar yaitu para ulamanya mereka orang-orang orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang terbaik ikhwan fillah. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi, ya mengutus para nabinya di kalangan orang-orang Yahudi. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengutus Nabi Isa alaihi salam untuk menyampaikan agama tauhid. Dan kemudian orang-orang yang terbaik di zamannya Nabi Isa alaihi salam adalah beliau. Nabi Isa alaihi salam dan siapa? Tadi para para sahabatnya tadi, hawariyun tadi, para sahabatnya. Ya. Kemudian demikian pula di zaman kita. Yang terbaik di umat ini siapa ikhwan? adalah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian siapa berikutnya? Berikutnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dilanjutkan siapa lagi, ikhwan? Ya, muridnya para sahabat Nabi yaitu para tabi'in dan juga tiga generasi berikutnya siapa? Yang terakhir adalah para tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Itu generasi yang terbaik pada umat ini, ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya pemahaman agama kita, pemahaman Islam kita ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum semakin dekat dengan yang terbaik dari setiap umat yang ada, maka semakin baik pula agamanya. Dan semakin jauh dari ya orang-orang yang terbaik tersebut, maka akan semakin semakin jauh dari agama ini. Ya. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam ini kemudian yang terbaik adalah generasi yang terakhir misalnya tidak mungkin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini berarti maknanya apa ikhwani fillah wa ayyakum bahwa semuanya sempurna diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian ikhwan fillah itu semua disampaikan diajarkan kepada siapa? kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira." فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, ikhwani fillah, bahwa umat yang terbaik, generasi yang terbaik pada umat ini adalah siapa? Adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup, ya yang masih hidup dengan umur yang panjang, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira. Dia akan mendapatkan apa ikhwan? Perbedaan yang yang banyak. Ya mengisyaratkan apa ikhwan? Bahwa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam khilaf tersebut, ikhtilaf tersebut sudah ada belum ikhwan? Tidak ada. Tidak ada ikhtilaf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Namun barang siapa yang hidup dengan umur yang panjang maka akan mendapatkan akan melihat ya bagaimana terjadi ikhtilafan katsira. Ya. Itu generasi yang langsung dididik oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabatnya. Tatkala mereka berumur panjang mereka akan mendapatkan ikhtilaf ini. Berarti di zamannya siapa, ikhwan? Di generasinya siapa? Para tabi'in, para Para tabi'in, mereka akan mendapatkan ikhtilaf tadi. Ya, kemudian akan bergulir generasi yang berikutnya. Ya, generasi yang berikutnya sampai sekarang kita rasakan generasi yang keberapa ini, ikhwan? Generasi yang keberapa kita? Ke-15 ya. Ya tidak. Ya, kalau dianggap satu abad, berarti kita di abad yang keberapa? Ke-15 Hijriah, ikhwan. Berarti Ya, ikhtilaf yang terjadi tadi akan semakin banyak tidak? Ya, perpecahan pada umat ini, perbedaan pada umat ini akan semakin banyak tidak? Akan semakin banyak. Ya, mengapa demikian? Inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian beliau memberikan jalan keluar kepada kita ikhwani fillah. Ya, tatkala kita hidup di generasi-generasi yang sudah semakin banyak perpecahan, ikhtilaf yang tersebar di mana-mana tidak kita dapatkan satu ilmu kecuali situ adalah manusia berbeda pendapat di dalamnya ya fa'alaikum bisunnati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka jalan selamatnya adalah bagaimana ikhwan untuk berpegang teguh kepada kepada sunnahku untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan kemudian yang kedua untuk berpegangan pada sunnahnya siapa ya ikhwan? Ya, para khulafa ar-rasyidin dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamassak itu artinya peganglah dengan kuat. Tamassaku biha. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau seorang muslim tidak berpegang teguh, tidak berpegang dengan kuat terhadap sunnahnya Nabi dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin maka sungguh dia akan termakan apa ya ikhwan ikhtilafan katsira perbedaan pendapat yang begitu banyak ya dia akan terombang-ambing di dalam khilaf yang terjadi ya di kalangan kaum muslimin wa'addu 'alaiha bin nawajid kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diungkapkan dengan satu ungkapan menegaskan pada kita semuanya setelah kita pegang dengan kuat, maka gigitlah dengan ya, gigi geraham kalian. Ya, gigitlah dengan sekuat-kuatnya sehingga kalian tidak lepas dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para para khulafa ar-rasyidin. Pegang dengan baik-baik, jangan berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum ya berhati-hatilah kalian karena begitu banyaknya khilaf yang terjadi maka berhati-hatilah kalian wa muhdatsatil umur dari apa ikhwan dari perkara-perkara yang yang baru yang tidak pernah ada pada sunnah Nabi maupun sunnah para khulafa ar-rasyidin tidak pernah ada pada sunnahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hati-hatilah dari perkara tersebut dan ini di zaman kita banyak tidak ikhwan? Banyak sekali ya. Nabi Alaihi Wasallam mengatakan tadi bahwa di generasi setelahnya pun sudah akan terjadi ikhtilafan katsira. Bagaimana dengan zaman kita ikhwani fillah wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum. Fa innakum kulla muhdatsatin bid'ah karena setiap perkara yang baru yang tidak pernah ada pada zaman Nabi, tidak pernah ada pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ikhwan? Maka itu perkara yang tercela ya bid'ah perkara yang diada-adakan wa kullu bid'atin dhalalah dan setiap perkara yang diada-adakan adalah dhalalah yaitu kesesatan Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum ya dari hadis ini kita bisa menyambungkan dengan apa yang kita bahas sebelumnya bahwa ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengangkatnya, ikhwan? Ya, dengan dimatikannya para para ulama. Sehingga ilmu yang tersisa semakin sedikit dan semakin sedikit. Ya, ilmu semakin tertutupi. Ya. Walaupun di sana ada hadis yang menyebutkan apa ya ikhwan bahwa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi ila an taqumasa'ah ya akan ada sekelompok umatku yang mereka terang-terangan di dalam kebenaran yang mereka berpegang teguh dengan kebenaran ya sampai kapan ikhwan sampai tegaknya hari hari kiamat ya mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah ya mereka adalah generasi ya yang mengikuti generasi yang terbaik dan mereka akan ada sampai sampai akhir zaman namun ilmu yang ada ikhwani fillah azani Allah wa semakin tersamarkan di masyarakat, di kaum muslimin. Ya, kita lihat bagaimana banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah tidak lagi mengenal syariat Islam. Banyak hal, perkara-perkara yang sunnah, bahkan perkara-perkara yang yang wajib mereka tidak mengetahui. Mereka juhala, mereka jahil dengan perkara-perkara agamanya. Demikian ya, semakin berpindah dari satu generasi kepada generasi berikutnya ikhwani fillah maka yang terjadi adalah semakin tertutupinya kebenaran ikhwani fillah a'azani Allahu wa iyyakum maka disinilah bagaimana kita bisa mengukur kebenaran kita bisa melihat kebenaran adalah dengan ya timbangan apa yang terjadi di para pendahulu mereka kalau kemudian mereka sesuai dengan para pendahulu mereka, maka itulah kebenaran. Kalau mereka mengikuti para pendahulu mereka, ya para salafus saleh generasi yang terbaik, maka itulah kebenaran. Dan tidak akan mungkin ikhwani fillah ada satu pemahaman ya yang baru yang tidak pernah difahami oleh salafus saleh, tidak pernah difahami oleh generasi yang terbaik kemudian pemahaman tersebut dikatakan pemahaman yang benar. Ya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum karena Allah Subhanahu wa taala tatkala menjamin, menjamin kesempurnaan agama ini maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan seluruh syariat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada kepada para sahabatnya sehingga tidak tersisa kembali satu ilmu, satu pemahaman, satu pemikiran yang tidak pernah terjadi pada mereka dikatakan itu adalah kebenaran. Ikhwani fillah azan yallahu ayyakum. Dan mereka para salafus saleh, generasi yang terbaik, kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi yang berikutnya, mereka pun tidak meninggalkan dengan begitu saja ya dengan dakwah mereka ya untuk kemudian menyampaikan ilmu dan kemudian berlanjut sampai akhir zaman demikian juga mereka menulis dengan karya-karya ilmiah mereka tulisan-tulisan mereka kitab-kitab para ulama mereka semuanya ada sehingga kemudian iqamatul hujjah ikhwani fillah azani Allahu ayyakum bahwa ilmu itu akan sampai kepada seluruh manusia ya bahwasanya ilmu para ulama akan sampai kepada seluruh manusia dengan tulisan-tulisan para ulama semuanya. Ya, para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian dilanjutkan oleh generasi para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in dan dilanjutkan oleh para ulama yang berikutnya. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di zaman kita ini tentunya pemahaman tentang ahlu sunnah wal jamaah tentang salafus saleh generasi yang terbaik sudah sangat jauh dari manusia sudah banyak yang tidak mengenal lagi bahwasanya Islam adalah Islamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islamnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh generasi yang terbaik. Yang mereka tahu adalah bahwasanya Islam apa yang mereka dapatkan dari siapa, Ikhwan? yang mereka dapatkan dari ya kiai-kiai mereka, dari guru-guru mereka, orang-orang sekitar mereka yang mereka juga notabene sama, mereka juga tidak mengenal Islam, mengambil Islam dari siapa ikhwani fillah? Dari generasi yang terbaik dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya jalan keselamatan buat kita semuanya adalah agar kita kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibadah kita, muamalah kita, ya, akhlak kita semuanya kita kembalikan kepada akhlak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Jalan keselamatan tersebut Tidaklah banyak jumlahnya ikhwan. Jalan keselamatan tersebut hanya satu saja, yaitu jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun." Sesungguhnya mereka adalah tentara Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya tentara Allah Subhanahu wa taala merekalah yang selamat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan lafaz mufrad satu. Ya, ulaika hizbullah. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah siapa? Mereka adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Merekalah satu kelompok ya yang Allah ridhoi Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Dan barang siapa yang loyal kembali kepada Allah dan Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman siapa maksud dari orang-orang yang beriman di dalam ayat ini ikhwan adalah mereka para salafus saleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna hizballahi humul ghalibun maka sesungguhnya tentara Allah Subhanahu wa taala merekalah yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dari sini ikhwani fillah kebenaran itu ada berapa ikhwani fillah hanya ada satu saja yaitu yang mengembalikannya kepada siapa ikhwan kepada Allah dan Rasulnya serta para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Kita lihat celaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpecah belah menjadi banyak kelompok, ya. Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah sifatnya ladina farraqu dinahum. Mereka adalah orang-orang jadi orang-orang musyrikin ikhwani fillah disifati dengan apa? ladina farraqu dinahum. Mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka ya wa usiaan dan mereka berpecah belah menjadi kelompok-kelompok yang banyak kullu hizbin bima ladaihim farihun dan setiap kelompok dari mereka membanggakan diri dengan yang ada padanya ikhwani fillah azani Allahu ayyakum ya kelompok yang ada pada kaum muslimin banyak ikhwani fillah ya jumlahnya banyak sekali Disebutkan dalam hadis ada berapa ya kawan? Ada 73 golongan ya. Satu ya yang masuk ke dalam surga sedangkan yang lainnya berapa ya kawan? 72 itu yang masuk ke dalam ke dalam neraka. Banyak sekali ikhwan. Kalau dibandingkan dengan agama yang sebelumnya dengan ya Nasrani dengan Yahudi tentunya Islam berpecah belah lebih lebih banyak ya dan banyaknya perpecahan ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ya uh, memerintahkan kepada kita semuanya dari adanya perpecahan tadi agar kita kembali kepada yang satu kelompok yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kelompok yang masuk ke dalam ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang satu kelompok ini, ya satu kelompok yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khattalana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memberikan gambaran kepada para sahabatnya menggariskan dengan satu garis yang lurus Thumma qala hadza sabilullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini adalah jalan jalan Allah Subhanahu wa taala. Thumma khatta khututan an yaminihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggariskan dengan garis-garis di sebelah kanannya. Ya. Wa an shimalihi. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggariskan dengan garis-garis di sebelah kiri dari garis yang lurus tadi. Thumma qala hadihi subul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan inilah jalan-jalan yang banyak. Ya. Wa ala kulli sabilin minha syaitan dan pada setiap jalan ya baik yang ke kanan maupun yang ke kiri tadi selain jalan yang lurus tadi syaitanun yad'u ilaihi ada syaitannya yang mengajak kepada jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus tadi. Jelas ikhwani fillah dan akhwat fillah azani Allah wa iyyakum di sini ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan satu jalan saja untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu jalan inilah seorang yang kemudian akan masuk ke dalam ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa harus masuk ke dalam ke dalam neraka. Sedangkan jalan-jalan yang di kanan dan di kiri tadi banyak sekali ikhwan fillah. Dan semuanya dalam setiap jalan itu ada penyeru yang mengajak kepada ya, kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. 72 golongan selain satu golongan tadi yang selamat 72 itu ikhwan fillah itu masih kelompok yang di dalam ya koridor Islam atau sudah keluar ikhwan? Ya, masih muslim atau sudah kafir? Ya, masih masih muslim, Hasan. Ya. Mereka adalah masih muslim semuanya. Mereka masih dalam uh, dikatakan sebagai seorang muslim. Ya, namun mereka harus masuk ke dalam ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kapan mereka akan keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala kemudian masuk ke dalam surga sesuai dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sejauh mana mereka menyimpang dari mana? Ikhwani fillah, dari jalan yang lurus tadi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk meniti ya jalan yang lurus ini yaitu jalannya generasi generasi yang terbaik ikhwani fillah. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Demikian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang satu jalan yang benar ini Allah berfirman wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilihi dan inilah jalanku yang lurus kata Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan inilah jalanku yang lurus satu-satunya jalan yang lurus ya yaitu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam fattabi'uhu maka ikutilah jalan ini wala tattabi'us subul dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak tadi yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jalan ke kanan maupun jalan yang ke kiri yang menyelisihi jalan yang lurus tadi fatafarraqu bikum an sabilih maka kalian akan berpecah belah dari jalan yang lurus tadi ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum penyelewengan, perpecahan yang ada, ya, itu sesuai dengan kadar penyelewengan mereka dari jalan yang lurus tadi. Dari jalannya generasi yang terbaik tadi, para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tiga generasi yang dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, demikian juga Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang perkataan jin yang menyeru kepada sahabat-sahabatnya, "Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim." Wahai kaumku, ini panggilan siapa? Seorang jin yang mendengar Al-Qur'an kemudian mengabarkan kepada teman-temannya ya wahai kaumku sesungguhnya saya mendengar kitaban mendengar satu kitab yaitu apa Al-Qur'an unzila min ba'di Musa yang kitab tersebut diturunkan setelah setelah Nabi Musa Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum bagaimana seorang jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kemudian datang kitab yang berikutnya artinya satu kitab dengan kitab yang berikutnya ikhwan ini mendakwahkan dengan dakwah yang sama menyeru kepada seruan yang sama ya saling menyempurnakan dan kemudian akhir dari kesempurnaan adalah ada pada ada pada Al-Qur'an kemudian jin tersebut menyampaikan melanjutkan perkataannya musaddikan lima baina yadai dan kitab tersebut membenarkan dari kitab-kitab yang datang sebelumnya. Ini adalah kitab apa ya kawan? Kitab-kitab yang turun dari dari langit, yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdi ilal haqqi. Al-Qur'an kitab tersebut ya memberikan hidayah, petunjuk kepada kebenaran wa ila tariqin mustaqim dan menunjukkan kepada jalan yang jalan yang lurus. Maka tidak ada kebenaran kecuali kebenaran yang ada pada kitab ini yaitu apa? Al-Qur'an. Semakin jauh dari Al-Qur'an, maka akan semakin jauh dari kebenaran. Semakin jauh pula dari hidayah akan semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada kebenaran. Demikian juga akan semakin jauh dari jalan yang lurus. Maka tidak ada pilihan buat kita semuanya ikhwan agar kita mendapatkan jalan yang lurus, mendapatkan hidayah untuk terus mendapatkan kebenaran kecuali kembali kepada kembali kepada Al-Qur'an. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad engkau akan menunjukkan kepada umatmu jalan yang lurus. Setelah Al-Qur'an, ya ayat yang pertama tadi menjelaskan bahwasanya kembalinya kepada Al-Qur'an adalah jalan keselamatan, maka jalan yang kedua ikhwani fillah adalah kembali kepada kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada ajaran ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya, yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah apa? Ikhwani fillah, ya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah azan ya Allah wa Sampai di sini ya kaum muslimin secara umum dan kebanyakan menerima bahwa kita ini akan kembali kemana ya kawan? Akan kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya kaum muslimin bersepakat dalam perkara ini. Namun ada satu rukun yang penting juga yang tidak akan sempurna ya keselamatan tadi dan hidayah tadi tidak sempurna jalan yang lurus tadi ya kecuali dengan rukun yang ketiga ya ikhwani fillah hasanillah hayyakum apa ini rukun yang ketiganya ya ikhwan setelah Al-Qur'an kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiganya apa ya ikhwani fillah adalah pemahaman ya pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam generasi yang terbaik kepada apa ya ikhwan ya pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini harus dengan dua Al-Quran dan Sunnah itu adalah hidayah dan itu adalah jalan yang lurus, benar. Namun dikarenakan manusia berbeda pendapat, berbeda pemikiran, ya, bermacam-macam pikiran mereka, pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disinilah kemudian harus ada rukun yang ketiga yang dipegang dengan kuat yaitu apa ikhwan? yaitu memegang pemahaman generasi yang terbaik para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut, tabi'ut tabi'in. Ya. Nabi saw bersabda, ya taraktu fikum amrayni lan tadhillu ba'dahuma kita Allah wa sunnati. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Dua perkara yang dengannya kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnahku. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini satu dalil yang kemudian dijelaskan dengan dalil yang lain. Ya, artinya rukun yang ketiga tadi ikhwani fillah, dalilnya apa? Tadi hadis yang kita sebutkan tadi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Tamassaku biha, ya. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya siapa? Para khulafa ar-rasyidin. Ini datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah rukun yang ketiga tadi bersumber dari Al-Qur'an ya kawan? Dalilnya dari Al-Qur'an ada tidak? Ada. Bahkan setiap salat kita baca ya ikhwani fillah. Dalam setiap salat kita baca dalam surat Al-Fatihah. Mana yang menunjukkan rukun yang ketiga ya kawan? Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian ditafsirkan siratal mustaqim adalah jalan yang mana, ikhwan? Ya, siratal ladina an'amta alaihim. Ya. Siapa ikhwan? Jalan mereka adalah siratal ladina an'amta alaihim ya dari lafat yang pertama tadi 'ihdina siratal mustaqim tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ini jalannya siapa, ikhwan? Ya, as-siratal mustaqim ini jalannya siapa? Rukun yang pertama dan kedua tadi yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah jalan yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa siratal mustaqim tadi tidak akan bisa difahami dengan benar, tidak bisa difahami dengan baik kecuali dengan siratal ladina an'amta alaihim jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat siapa mereka ya ikhwan siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para generasi yang terbaik mereka adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat. Oleh karenanya, ikhwan, tatkala kita membahas tentang ya keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, sampai pun ya para ulama menjelaskan, kalaupun sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling rendah, ya kedudukannya, ya paling rendah derajatnya di kalangan para sahabat, ketika itu dibandingkan dengan paling mulianya para tabi'in mana yang lebih mulia mana yang lebih utama ikhwani fillah tetap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kalau kemudian generasi setelahnya berinfak dengan min dhahabin ya Uhud dan min dhahabin menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud emas ya ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu tidak sampai ya pahalanya menyamai dengan pahala sahabat yang menginfakkan dengan satu mut atau bahkan separuhnya. Ini kemuliaan siapa ikhwan? Kemuliaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat yang menginfakkan makanan dengan satu mut saja, satu ya cakupan atau setengahnya. Ya, itu pahalanya lebih besar daripada pahalanya siapa ya orang yang datang setelahnya, para tabi'in maupun setelahnya yang menginfakkan hartanya sebesar ya, emas sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Ya. Yang demikian menjelaskan tentang keutamaan siapa ya, ikhwan? Keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itulah ya, kita semuanya harus mengembalikan ya pemahaman terhadap siratal mustaqim dengan pemahaman siapa ya ikhwan? siratal ladina an'amta alaihim yaitu jalannya siapa? Pemahamannya siapa ikhwan? Orang-orang yang kau berikan nikmat. Siapa mereka? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat di sini nikmat apa ikhwan? Nikmat duniawi atau nikmat ilmu? Ya. Nikmat ilmu dan hidayah ikhwan. Nikmat yang Allah khususkan pada mereka adalah nikmat ilmu, nikmat hidayah, jalan yang benar, jalan yang lurus, pemahaman yang benar, ya, amal yang benar itulah nikmat yang Allah berikan kepada mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kalau kemudian seseorang menyandarkan kepada ini dari Al-Qur'an, ini dari sunnah Nabi, Ya, namun ternyata pemahaman tersebut tidak pernah ada pada pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan benar atau tidak, ikhwan? Tidak benar, salah ya. Mengapa? Karena tidak pernah ada pemahaman di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata." Barang siapa yang mengambil sunnah ya, barang siapa yang mengambil kudwah, maka ambillah sunnah dan kudwah orang-orang yang sudah mati fa innal hayya la yu'man alaihil fitnah karena orang yang masih hidup maka tidak akan pernah aman dari dari fitnah subhanallah ya maksud dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di sini tatkala beliau sampaikan kepada para sahabatnya ya ini siapa ya kawan orang yang sudah mati tadi siapa para sahabat para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang mengambil sunnah yang ingin mengikuti jejak ya yang ingin meniti satu jalan maka ambillah jalannya orang yang sudah mati ya karena orang yang sudah mati sudah jelas bagaimana kehidupannya dan bagaimana akhir dari kehidupannya ya sirah dan perjalanannya sudah jelas namun orang-orang yang masih hidup fa innal hayy la yu'man minal fitnah karena orang yang masih hidup tidak aman dari tidak aman dari fitnah. Ya, siapapun orangnya. Bahkan seorang alim, seorang abid, ya orang yang sudah baik ilmunya, baik amalannya, tidak akan pernah aman dari aman dari fitnah. Salah satu contohnya ikhwani fillah adalah Imam Ahmad bin Hambal rahimallahu taala. Imam Ahmad bin Hambal. Kita perhatikan bagaimana tatkala beliau akhir hayatnya yang akan memberikan faedah kepada kita semuanya tentang bagaimana seorang tidak boleh aman dari aman dari fitnah. Orang yang masih hidup tidak boleh merasa aman dari dari fitnah. Putranya Abdullah bin Ahmad bin Hambal menemani bapaknya tatkala sudah dalam keadaan sakarat, sakaratul maut. Ya, sudah dalam keadaan ya mata terpejam, ya kening sudah mulai berkeringat. Sudah tidak berdaya lagi badan, sudah tidak memiliki kekuatan. Ya, Abdullah pun menyiapkan tali, ya. Biasanya selesai ketika seorang sudah meninggal diikat, ya, diikat kepalanya. Beliau pun sudah menyiapkan tali karena sudah dekat sekali tanda-tanda kematian sudah sangat jelas. Namun tatkala demikian, kemudian Imam Ahmad membuka matanya kembali. Mampu untuk membuka matanya kembali. Kemudian beliau mengatakan dengan isyarat tangannya la ba'du. Ya, beliau mengatakan tidak belum. Diulang sampai tiga kali la ba'du dengan isyarat tangan demikian. Maka kemudian Abdullah putranya pun tatkala melihat bapaknya demikian dan tidak tahu maksudnya dari perkataan bapaknya ada apa, maka kemudian bertanya kepada bapaknya, "Ya abati, wahai bapakku, apa yang terjadi? Engkau mengucapkan la ba'du, tidak belum. Ya, ada apa?" Maka kemudian bapak menjawab, "Tidakkah engkau tahu wahai putraku, bahwa di depan saya ada iblis. Di depan saya ada siapa? Ada iblis yang sedang menunggui saya dengan menggigit jari jemarinya semuanya. Ya menyesal sekali. Tatkala tidak bisa menggoda siapa? Imam Ahmad. Tidak hanya satu jari yang digigit, dia menggigit jari jemari semuanya menyesal sekali. Kemudian mengatakan kepada Imam Ahmad, "Futani ya Ahmad." Engkau telah selamat dari kuahai Ahmad, kata iblis. Maka dijawab lima Ahmad kata, jawabannya ikhwan, la ba'du, belum. Ya, tidak belum. Ya, ketika dikatakan lagi futtani ya Ahmad, engkau telah selamat dari wahai Ahmad. Dijawab lagi demikian, la ba'du. Ya, tidak belum. Ya. Bagaimana ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum? Imam Ahmad dengan ilmunya, dengan jihadnya fisabilillah ya dengan ibadahnya dengan amalnya yang begitu ya kalau kita baca jalan beliau ya sirah beliau subhanallah begitu mulianya Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala namun demikian akhir dari kehidupannya tatkala dikatakan ya engkau telah selamat dariku mengatakan apa tidak Imam Ahmad mengatakan tidak belum maksudnya belum apa belum belum meninggal belum mati kalau belum mati belum belum bisa dikatakan apa? Selamat, bebas dari siapa? Dari iblis laknatullah alaihi ya ikhwan. Ya. Subhanallah bagaimana ya Imam Ahmad rahimullahu taala dengan ilmunya ya, dengan waraknya beliau, ya dengan zuhudnya beliau, beliau kemudian bisa menghadapi akhir dari kehidupannya dengan husnul husnul khatimah. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ulaika ashabu Muhammadin kelanjutan dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Ulaika ashabu Muhammadin. Mereka itu orang yang sudah mati, yang sudah aman dari fitnah. Mereka siapa? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu disifati oleh Ibnu Mas'ud para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah afdhalu hadhil ummati. Adalah sebaik-baik umat ini. Ya firman Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kalian adalah sebaik-baik generasi yang dikeluarkan untuk manusia tafsirnya siapa ikhwan adalah para sahabat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abarruha kuluban ya dan wa abarruha kuluban dan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik hatinya Orang yang paling baik apanya ikhwan? Hatinya. Wa a'makuha ilman adalah generasi yang paling mendalam ilmunya. Generasi yang paling mendalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan. Dan yang paling sedikit ya takalluf itu memberatkan diri. Paling sedikit untuk memberatkan diri. Ya, untuk membuat-buat yang tidak-tidak Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Generasi ini adalah satu kaum <clears throat> yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan hujjah bersama dengan nabinya. Fa'rifu lahumul fadla, maka ketahuilah keutamaan mereka yaitu siapa? Para sahabat, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa atbi'uhum fi wattabi'uhum fi atharihim dan ikutilah athar-athar mereka, ya peninggalan-peninggalan mereka, yaitu amal dan perkataan mereka. tamassaku bima istata'tum min akhlaqihim berpegang teguhlah dengan akhlak-akhlak mereka sesuai dengan kemampuan kalian. dinihim dan juga agama mereka. Ikutilah agama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahum kanu ala siratil mustaqim karena mereka adalah generasi yang berada di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang di atas jalan yang lurus. Ya. Sangat jelas sekali ikhwani fillah dan akhwat fillah ya bahwasanya semakin kita dekat dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik perkataan maupun perbuatannya, agama mereka, maka akan semakin baik Islam kita. Dan semakin kita meninggalkan mereka, maka akan semakin jelek Islam kita. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mensifati ya menyifati siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang mulia sekali, yang tidak pernah ada pada baik zaman sebelumnya maupun zaman setelahnya. Ya, sebagaimana pengakuan dari ya orang-orang Nasrani tadi yang menyebutkan bahwa bagaimana kelebihan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan para sahabat Nabi Isa alaihi salam. Maka mereka adalah sebaik-baik generasi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tidak pernah ada manusia yang terbaik ya, manusia yang paling bagus ya, baik ilmunya, ibadahnya dan segala hal ya yang lebih baik dari siapa? Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum mereka disifati dengan paling mulianya umat ini dan juga hati mereka yang paling mendalam ya, yang paling baik hati-hati mereka. Ya, ikhwani fillah Allah wa iyyakum kebaikan hati inilah, bagusnya jiwa dan hati mereka inilah yang kemudian menjadikan amal ibadah mereka ini timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih dari semuanya, ikhwan. Ketika berinfak dengan satu genggam saja, ya, dengan satu cakupan saja sudah pahalanya di sisi Allah jauh lebih besar dari yang berinfak dengan gunung emas. Ya. Mengapa beda? Karena kembali pada apa ikhwan? Kepada hati-hati mereka. Kembali pada jiwa mereka. Ya, kebersihan hati mereka, ketulusan hati mereka, keikhlasan hati mereka Apakah mereka takut tatkala mendapatkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ikhwan? Tatkala ada syariat jihad misalnya, padahal jihad itu syariat yang paling dibenci. Ya, wa huwa kurhun lakum. Kata Allah, dan itu adalah kalian benci. Apa itu? Jihad. Syariat yang paling berat yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka, apakah mereka takut, ikhwan? Mereka takut dengan jihad? dengan keimanan mereka, dengan kebersihan hati mereka, dengan keikhlasan hati mereka, subhanallah. Bahkan itu kemuliaan buat mereka. Ya, tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut pada hati-hati mereka. Ya. Sehingga kemudian para sahabat Nabi Alaihi Wasallam yang syuhada, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah mereka dengan tanpa rasa takut sedikit pun tatkala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya Abdullah bin Ummi Maktum seorang muadzin Rasulullah ya. Setelah Bilal, muadzin yang kedua adalah siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Seorang yang buta yang bertanya pada Rasulullah, ya, saya ini buta, saya tidak punya penuntun, apakah saya wajib untuk berjamaah? Kata Rasulullah, atas ma'un nida. Engkau mendengar panggilan, mendengar adzan? Iya, saya mendengar. Ajibid nida kata Rasulullah. Maka jawablah panggilan. Berangkatlah menuju ke ke masjid. Beliau adalah muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayat beliau ya Ternyata beliau meninggal dalam keadaan Pak ya, Ikhwan? Dalam keadaan ya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau izin pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya ini setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau izin kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izinkan saya untuk ikut berjihad di jalan Allah." Para sahabat engkau punya udur. Ya, engkau punya alasan, punya sebab engkau tidak mengikuti jihad. Jihadmu adalah di ya di Madinah bersama dengan kaum muslimin di Madinah yang yang punya udur untuk tidak berangkat jihad. Maka beliau pun mengatakan tidak, saya ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini panggilan apa ya, kawan? Panggilan hati mereka yang begitu bersih, begitu ikhlas hati mereka. Ya. Maka kemudian beliau radhiyallahu anhu beliau kemudian diberi tugas untuk memegang apa ya kawan? Memegang bendera. Bendera sebagai tanda ya masih tegaknya satu tentara atau tidak. Tatkala bendera masih ya tegak maka itu berarti masih masih tegak tentara tersebut. Beliau pun kemudian diberi tugas ini, memegang apa ya kawan? Bendera dan kemudian dikelilingi oleh para sahabat yang lain. Ya, dan akhir dari kehidupan beliau, beliau adalah mati syahid dengan memegang apa ya kawan? Dengan memegang bendera perang ya kawan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Ya meninggal mati syahid dalam peperangan padahal buta. Dalam keadaan memegang bendera perang ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Apakah mereka takut ikhwan dengan yang demikian? Malah minta ikhwan ya malah minta. Bukan kemudian ah saya lagi sakit atau saya lagi ya punya alasan tidak. Bahkan minta saya harus berangkat. Kenapa saya terhalangi untuk berjihad Allah Subhanahu wa taala? Ternyata subhanallah beliau pun berangkat. Inilah siapa ya kawan? Generasi yang terbaik para sahabat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disifati oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya mereka adalah wa abarruha kuluban orang yang paling baik hatinya orang yang paling memiliki hati yang paling baik ya wa a'makuha ilman demikian juga mereka adalah orang yang paling berilmu paling mendalam ilmunya ya ikhwani fillah azanillahu ayyakum karena mereka adalah yang mendapatkan ya yang mengambil langsung dari siapa ya ikhwan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala menjamin ya Al-Quran tidak akan dirubah sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikra yaitu Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an. Ini firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menjaga apa ya ikhwan? akan menjaga Al-Quran Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaga Al-Quran sampai akhir zaman ya makna dari ayat ini ikhwani fillah yallahu ya wa iyyakum bahwa Al-Quran ini tatkala Allah turunkan Allah jaga bahkan Allah jaga sampai kapan ikhwan sampai hari kiamat bagaimana penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala apakah Al-Quran ya kertas yang tertulis dalamnya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala apakah itu yang dijaga ya ikhwan atau hanya itu saja tidak namun apa ya ikhwan Al-Qur'an Allah jaga dengan tetap semuanya ya ada dibaca oleh kaum muslimin bahkan banyak ya Al-Qur'an di dada-dada kaum kaum muslimin apakah dengan penjagaan yang zahir seperti ini sudah cukup tidak ternyata demikian juga apa ikhwan Allah jaga apanya lagi Ikhwan, ya pemahaman terhadap Al-Qur'an ini dengan hadis tadi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan ada satu generasi sampai hari kiamat yang mereka menampakkan kebenaran, yang mereka menjaga apa ikhwan? Ya menjaga Al-Qur'an. Ya, mereka menjaga bagaimana pemahaman Al-Qur'an yang benar. Kalau seandainya sahabat Nabi saw alaihi wasallam tidak mendapatkan ya pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Al-Qur'an ini tidak akan mungkin ikhwan ya tidak akan mungkin dikatakan Allah menjaga Al-Qur'an inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun Allah menjaga Al-Qur'an sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan pemahaman yang benar kepada para sahabatnya terhadap Al-Qur'an ini Berarti di sini dijamin bahwasanya pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemahaman yang pemahaman yang benar dan tidak ada kesalahannya, tidak ada kurangnya, sempurna pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap terhadap Al-Quran. Ya, inilah bagaimana dalamnya ilmu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa akalluha takallufan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling sedikit membebani diri, memberatkan diri, ikhwan. Ya, kalau kita kembali pada Al-Quran, kembali kepada Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kembali kepada pemahaman generasi yang terbaik, ya, apakah Islam ini berat, ikhwan? Apakah Islam ini rumit, ikhwan? Ya, banyak sekali hal-hal yang ya sangat sulit, rumit, memberatkan. Ada tidak ikhwan? Tidak ada. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kecuali yang yang dimampu. Ya. Namun yang kita dapat ya di kaum muslimin yang sudah jauh dari generasi yang terbaik, subhanallah Islam ya yang difahami oleh kaum muslimin adalah syiar-syiar yang zahir yang ada pada mereka yang bahkan bukan bukan dari sunnah bukan juga dari pemahaman para sahabat. Itu yang dianggap Islam. Ya, itu yang dianggap ya syiar Islam, semaraknya Islam di situ. Ya, padahal sudah jauh dari apa ikhwan? Ya, dari pemahamannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka tidak. Ya, mereka dari segi ilmu, dari segi amal tidak pernah mereka takalluf memberatkan diri yang memang tidak pernah ada syariatnya. Dan banyak ikhwan ya amal-amal yang ada di masyarakat kita, yang ada di kaum muslimin yang ternyata tidak bersumber dari dari pemahaman eh, generasi generasi yang terbaik. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ya Ibnu Mas'ud melanjutkan di sini bahwa mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah pilih ya Allah pilih mereka untuk menemani nabinya untuk menemani nabinya dan juga untuk menegakkan agama ini. Sangat mustahil Allah Subhanahu wa taala memilih mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukan orang yang terbaik. Karena tugasnya amat besar. Apa tugasnya ikhwan? Menemani nabinya dan menegakkan hujjah, menegakkan Islam di kalangan kaum muslimin semuanya di muka bumi. Ya tidak akan mungkin mereka adalah bukan orang yang terbaik. Pastilah mereka adalah orang-orang yang dipilih menjadi orang yang terbaik. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum maka ketahuilah keutamaan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapapun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya adalah utama. Siapa yang dikatakan sebagai sahabat Nabi, ikhwan? Sahabi, sahabat, Pengertiannya apa ikhwan? Adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah ya, kemudian beriman dan mati dalam keadaan dalam keadaan beriman, itulah sahabat. Ya. Kalau benar seperti ini, bertemu dengan Rasulullah, kemudian beriman ya, dalam keadaan beriman kepada Rasulullah, kemudian meninggal dalam keadaan beriman, maka beliau pun atau orang ini sahabat ini memiliki keutamaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai yang terbaik. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Itulah keutamaan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ikhwan, kalau kita dapatkan ada seseorang yang mencela salah satu dari sahabat Nabi, mencela sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan sahabat Nabi, menjelek-jelekkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana Islam dia ikhwani fillah? Ya, apakah Islam yang benar? Tentunya tidak. Ya, adalah Islam yang semakin banyak celaannya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan semakin apa? Semakin jauh dari Islam. Ya. Oleh karenanya termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah assalamatu minas sahabah. Selamatnya akidah seorang muslim dari untuk berbicara tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mereka semuanya menahan diri dari untuk berbicara apa yang terjadi khilaf ya jidal yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum Imam Ahmad beliau berkata usul sunnati indana atamasuk bima kana alaihi ashabu rasulillah bahwa perkara-perkara yang pokok usul ya di dalam sunnah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling pokoknya adalah at masuk bimakana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh dengan jalannya generasi yang terbaik berpegang teguh dengan jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iktida bihim dan mengikuti jalannya mereka ya mengikuti jalannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waman hadiya biradallah min ba'dihim fal iktidak bihadiyihim. Barang siapa yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan kecuali mengikuti petunjuknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu." Dan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mereka telah dahulu masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan dengan baik Siapa mereka ikhwan? Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik? Para para tabi'in. Para tabi'in dan kemudian umumnya adalah semua orang yang mengikuti yang mengikuti jalan mereka. Radiyallahu anhum wa anhu. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka ya dan mereka pun ridho kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya ikhwani fillah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan jalan apa ikhwan? Dengan jalan apa? Ya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Yaitu mengikuti jalannya siapa? Para muhajirin dan para ansar walladzina taba'uhum bi ihsan dan yang mengikuti jalan mereka dengan baik yaitu para tabi'in. Ya. Maka barang siapa yang mengikuti jalan mereka, mengikuti perkataan mereka, ya, mengikuti ibadah dan amal mereka, maka merekalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum hadis yang menunjukkan tentang jaminan Rasulullah SAW sebagai generasi yang terbaik adalah tiga generasi yang pertama. Nabi SAW bersabda, khairun nasi korni thumma yalunahum thumma yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik um manusia adalah generasiku yaitu siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian yang berikutnya adalah yang terbaik berikutnya adalah para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi yang berikutnya yaitu para tabi'ut tabi'in. Ikhwani fillah azani wa iyyakum. Tidak ada jalan buat kita semuanya kecuali kembali kepada jalan Al-Qur'an jalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga jalan para generasi yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang jalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, setelah jelas baginya petunjuk kemudian dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin ya wa yattabi ghaira sabilil mukminin dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman di sini siapa ikhwan al mukminin khusus dalam ayat ini siapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jalannya siapa jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang tidak mengikuti jalannya Rasulullah, tidak mengikuti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuwallihi ma tawalla. Ya, maka saya serahkan, kami serahkan urusannya terhadap diri mereka sendiri. Wa nuslihi jahannam dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahannam wasaat masiro dan itu adalah sejelek-jelek tempat tempat kembali. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum ya. Akhir dari kajian kita ini Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dengan baik dan benar tentang jalannya generasi yang terbaik yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dan semakin kita bersemangat untuk mengambil teladan dari mereka baik dalam ucapan mereka, dalam perbuatan mereka, dalam ibadah dan muamalah mereka, akhlak mereka maka semakin baik pula Islam kita. Semakin uh, utama pula kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha Allah, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala semuanya akan kembali kepada bagaimana itibaknya kita kepada salafus saleh, kepada generasi yang terbaik. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini kajian kita di pagi hari ini. Saya serahkan kepada ikhwah. silakan. Ya, Ustaz, bagaimana dengan hadis yang mengatakan tentang masa kemenangan Islam dari Dajjal sebelum kiamat terjadi? Apakah pada saat itu ilmu ini lemah atau sedang pada puncaknya? Ya. Langsung? Ya, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Tatkala Dajjal turun ya Allah Subhanahu wa taala turunkan Dajjal, maka di situ akan terbedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kufar, orang-orang kafir maupun orang-orang munafikin. Ya, sudah tidak lagi mengenal kecerdasan, ya, mengenal kepandaian sama sekali tidak. Pada zaman itu yang bisa menentukan adalah keimanan seseorang. Ya, hati seseorang yang menentukan apakah dia bisa selamat dari dajjal atau dia akan terbawa oleh dajjal, ter termakan oleh fitnahnya, fitnahnya dajjal. Satu fitnah yang sangat besar ya, yang kita senantiasa uh, berdoa dalam salat kita untuk selamat, diselamatkan dari fitnah, fitnah dajjal. Ya, orang-orang yang di hatinya ada nifak, ya orang-orang non muslim dan orang-orang kaum musyrikin dan uh, munafikin mereka terfitnah oleh fitnahnya dajjal di mana dajjal memiliki dunia semuanya artinya segalanya bisa dia rubah ya yang jelek menjadi baik yang baik menjadi jelek ya yang itu semua tidak mungkin ya dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala namun pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dajjal dengan kemampuan yang demikian. Ya, tanaman yang subur akan menjadi gersang, ya binatang ternak yang apa namanya? yang sehat-sehat akan menjadi sakit dan mati dan seterusnya. Yang itu tidak mungkin terjadi ya pada sebelumnya ya fillah. Fitnah yang begitu besar dan tidak akan bisa membedakan bahwasanya ini adalah dajjal dan ini bukan dajjal kecuali adalah mereka yang memiliki keimanan. Di Madinah disebutkan dalam hadis yang sahih di Madinah ya bahwa sampai pun orang-orang yang tinggal di dalam Madinah orang-orang yang beriman mereka mampu untuk bertahan di dalam Madinah karena dajjal tidak akan masuk ke dalam haram ya tidak akan masuk di dalam haram Makkah maupun haram Madinah ya daerah suci yang dibatasi dalam hadis oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam daerah suci tersebut Madinah daerah suci itu Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Ya, namun kemudian penduduk Madinah walaupun dia di dalam daerah yang haram tadi, daerah yang suci tadi terbagi menjadi dua, ada yang tetap memegang keimanannya ya, ada yang tetap istiqomah dengan imannya sehingga tidak terfitnah oleh Dajjal. Namun mereka-mereka yang dalam hatinya ada nifak di dalam hati mereka ya ada kemunafikan, maka mereka pun tidak perlu untuk ya dipanggil-panggil justru dia yang mendatangi siapa? Mendatangi Dajjal. Mereka keluar dari Madinah kemudian menjadi pengikut pengikut Dajjal. Ya. Dari keterangan tadi ya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum bahwa tatkala Dajjal ada muncul maka di sana masih ada orang-orang yang beriman dan itu belum sampai masuk ke dalam hadis yang mengatakan bahwa akhir zaman ya sebelum tegaknya hari kiamat seluruh hati-hati yang di dalamnya ada keimanan itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hembusan angin. Sehingga tidak tersisa di muka bumi sama sekali orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dalam hati seorang ada keimanan maka dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin tadi sehingga tidak tersisa pada waktu itu sebelum kemudian tegakkannya hari kiamat kecuali hati-hati yang fi afjari al kulub fi afjarin nas hati-hati yang paling fajir hati-hati yang paling rusak hati-hati yang paling bejat yang sudah tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ada kalimat Allah Subhanahu wa taala diucapkan tidak ada tulisan Allah yang tertuliskan sama sekali tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala demikian wallahu taala a'lam bissawab Tafadhal Akhil. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Ustaz. Siapakah yang dimaksud dengan waliullah dan tolong kabarkan kami tentang keutamaan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Wali Allah dan keutamaan keutamaan dari sahabat Muawiyah. Muawiyah. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Uh, tadi keutamaan Muawiyah dengan yang dimaksud dengan waliullah. Ah, waliullah. Baik. Wali Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an banyak dalam ayat menjelaskan tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jelas bukan wali Allah. Otomatis menjadi wali siapa? Aulia syaitan, ya, wali-wali syaitan. Mereka adalah orang-orang yang beriman, ya, dengan iman yang benar. Dan mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh kepada sunnah para khulafa ar-rasyidin, para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jika ada seseorang yang tidak berpegang teguh pada Al-Qur'an, maka dia bukan bukan wali Allah. Tidak berpegang teguh pada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan bukan wali Allah. Tidak mengembalikan agama mereka kepada pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka mereka bukan bukan wali Allah Subhanahu wa taala ya walaupun secara zahirnya dengan berbagai macam tampilan-tampilan zahir yang seakan-akan ya mungkin baik Islamnya namun itu tidak merubah hakikat karena hakikatnya adalah kembali kepada ya berpegang teguhnya mereka kepada Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala terkadang Allah berikan ya kekuatan Ya, Allah berikan pertolongan dan kekuatan serta pertolongan ini ikhwani fillah azanillahu wa eh, bukanlah datang dengan sesuai kehendak mereka tidak, namun itu murni adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Namun kalau kemudian kita lihat dari segi pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW sudah tidak benar, tidak mengikuti sahabat Nabi SAW kemudian mengaku dirinya sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala dan dia pun mampu menampakkan berbagai macam kemampuan yang di luar dari kemampuan umumnya manusia, maka apakah dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala? Tentunya tidak, karena keluar dari ya Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang namanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah datang dengan kehendak Dia kapan saja Dia ingin Dia mampu ya melakukannya mampu bisa untuk terbang bisa untuk ya tidak uh, mati ketika ditusuk dan seterusnya maka itu bukan bukan wali Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang kedua tadi tentang Muawiyah ya radhiyallahu taala anhu bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu adalah salah satu dari sahabat yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mencintai sahabat tersebut ya tatkala Muawiyah radhiyallahu anhu sebelum menjadi khalifah ditanya oleh seorang wanita yang melamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amma Muawiyah fasalukun lama lalahu sedangkan Muawiyah maka dia seorang yang tidak memiliki harta, seorang yang bokek yang tidak memiliki harta. Ya. Tatkala ditanya oleh seorang wanita yang ternyata wanita ini dilamar oleh Muawiyah dan sahabat yang lain, ya. Ternyata kemudian Zaman pun berubah ya fillah. Ya Muawiyah yang dulunya tidak memiliki apa-apa, ya tidak memiliki harta, tatkala kemudian di zaman yang berikutnya ternyata Muawiyah radhiyallahu anhu menjadi salah seorang salah seorang khalifah, ya salah seorang pemimpin dari kaum muslimin ya yang memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Namun kalau kemudian kita dapatkan sebagian kaum muslimin ya atau bahkan mungkin di luar kaum muslimin yang mencela Sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuknya diantaranya adalah Muawiyah radhiyallahu anhu, maka sungguh jelas bahwa orang tersebut adalah orang yang tidak memegang kepada Al-Qur'an dan sunnah serta pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Ya. Dan selanjutnya eh, ada hadis yang kurang jelas suaranya antum? Saya dekat sekali tapi kurang jelas ini. <laughs> Iya. mengatakan iya. Oh, sebaik-baik pemimpin ya. Iya, Muawiyah. itu siapa ini? Yang menanggung bukan Apakah ini juga Nah, hadis yang menyebutkan mungkin coba bisa coba. Hmm, ya ya ya. Saya belum uh, apa namanya meneliti atau mengkaji lebih mendalam tentang hadis ini. Kalau memang hadis yang sahih, Allah Taala alam bisa ditanyakan pada yang lain ya. Ya. meneladani generasi yang terbaik berkaitan dengan pemilihan ya. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum bisa antum baca ya fatwa para ulama dalam masalah ini ya fatwa-fatwa para ulama tentang masalah ini. Ya, di mana hukum asalnya mengatakan itu bahwa model atau jalan yang demikian bukan jalan yang syar'i di dalam menentukan kepemimpinan bukan jalan yang syar'i, ya. Namun kalau kemudian kita di bawah satu ya negara yang menerapkan demikian, tentunya kemudian kita mengambil satu kaidah yang lain di mana kita akan menimbang antara maslahat dan madorot. Kita menimbang kepada maslahat dan madorot. Kalau seandainya dengan kita meninggalkan ya tidak memakai suara kita dan ternyata itu akan berefek kepada madorot, ya yang sangat jelas ya maka tentunya kita lebih baik untuk menggunakan suara tersebut ya tatkala Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala ditanya tentang masalah ini ya bagaimana Syekh kalau kemudian seorang ya artinya sudah pilihan final terakhir ya ini mau jadi presiden yang satu muslim yang satu kafir ya sedangkan kalau kita tidak memilih maka akan dipimpin oleh seorang yang kafir misalnya maka di sini kita harus memilih Ya, kita harus harus memilih. Ya. Demikian juga tatkala yang satunya mungkin e, Islamnya baik, satunya Islamnya tidak baik misalnya. Dan tentunya kita tidak ridho dengan dipimpin oleh yang Islamnya tidak tidak baik, maka kita punya kesempatan untuk memilih yang baik, maka kita pun ya dianjurkan untuk untuk memilih yang baik. Tentunya ini semua menimbang dari maslahat dan mudarat masing-masing walaupun secara hukum asal bahwasanya itu adalah satu e, metode yang tidak tidak syar'i wallahu taala alam ya. mengaku sebagai ahlu sunnah? Oh ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum yaitu bagian dari materi kita ya pada siang hari ini di mana kita harus kembali kepada sunnah Nabi saw alaihi wasallam kembali kepada generasi yang terbaik yaitu para sahabat Nabi saw alaihi wasallam para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan Ahlu sunnah wal jamaah adalah satu nama dari nama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pemahaman mereka adalah pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Di sini nama ini muncul adalah tatkala banyak di antara kaum muslimin yang sudah meninggalkan sunnah. Banyak di antara kaum muslimin yang sudah meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka berpecah belah ya terjadi ikhtilafan kathiro berpecah belah dengan begitu banyaknya maka kemudian muncullah nama ahlu sunnah wal jamaah yang itu juga adalah Islam namun tatkala semuanya mengatakan Islam ya dengan berbagai macam penyelewengan dari sunnah maka kemudian muncullah dari para ulama dengan nama ahlu sunnah wal jamaah Ahlu sunnah adalah mereka-mereka yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta memahaminya dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka yang berkumpul di dalam kebenaran. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah tidak dikenal dengan kelompok tidak dikenal dengan uh, satu kelompok tertentu atau pimpinan dari si syekh tertentu atau fulan tertentu tidak. Ahlu sunnah wal jamaah diketahui adalah dengan mereka berkumpul di atas kebenaran. Jadi bukanlah seseorang ya kemudian sebagai pimpinan dari ahlu sunnah wal jamaah tidak. Ya, satu yayasan dikatakan ini adalah yayasan yang sunnah. Kalau tidak masuk dalam yayasan ini maka dia bukan ahlu sunnah, tidak sama sekali. Karena ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka yang menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka selalu berjamaah berkumpul di atas kebenaran. Bahkan kalaupun seseorang memegang kebenaran dan dia sendirian, dia pun dikatakan sebagai sebagai jamaah, walaupun sendirian, tapi dia di atas kebenaran, maka dia pun dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian tatkala ahlu sunnah wal jamaah kemudian banyak dari kaum muslimin yang kemudian mengaku sebagai ahlu sunnah, ahlu sunnah yang kita lihat semuanya mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah walaupun secara praktek dan eh, pengamalannya mereka tidak menegakkan sunnah, mereka juga tidak uh, teguh di atas uh, berjamaah di atas kebenaran. Ya, maka kemudian kembalilah kepada atau muncullah juga kemudian satu penamaan yang baru dengan penamaan as-salafus saleh. Ya, nisbat kepada kepada salafus saleh maka dengan salafi dengan salafiyun dan yang lainnya itu nisbah kepada mereka para para salafus saleh. Ya, karena begitu banyaknya orang-orang yang sudah menisbatkan diri kepada menisbatkan diri kepada ahlu sunnah wal jamaah. Namun penisbatan tersebut ya ikhwan dan akhwat semuanya tidak ada artinya kecuali dengan penisbatan kepada hakikatnya. Ya akan dilihat kepada hakikatnya. Seorang penyair mengatakan kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la ta'tari bidaka. Banyak orang yang mengaku ada hubungan dengan Laila, namun Laila tidak mengaku yang demikian. Sama, banyak orang yang menisbatkan diri kepada ahlu sunnah wal jamaah, namun ahlu sunnah wal jamaah sendiri tidak akan mengakui kecuali mereka yang benar-benar menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mereka berjamaah di atas, berkumpul di atas kebenaran. Wallahu taala alam ya. Ini pertanyaan yang terakhir. Ya. Bagaimana dengan pernyataan sebagian orang, sebagian orang yang mengatakan bahwa ahlu sunnah taklid terhadap sahabat dan ulama? Ya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ahlu sunnah itu taklid kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernyataan yang benar atau tidak? Ya, itu yang disebut dengan taklid yang wajib, ikhwan. Ya, yang disebut dengan taklid yang wajib. Ada taklid yang haram, ada yang taklid yang wajib. Taklid yang wajib adalah taklid kepada Al-Quran dan taklid kepada Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta taklid kepada pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam tidak akan tegak kecuali dengan Al-Quran, Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga rukun yang ketiga adalah pemahaman para para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang taklid ya artinya taklid yang secara luas bahwa taklid ada yang wajib dan ada yang haram. Taklid yang haram adalah yang tanpa didasari ilmu. Seseorang mengikuti satu pendapat, satu ilmu tanpa dengan didasari dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dikatakan sebagai taklid yang tercela. Kecuali satu keadaan ikhwan kalau kita sudah membahas tentang fikih ya, berbicara tentang fikih di mana banyak di kalangan kaum muslimin yang mereka adalah orang awam yang membaca saja tidak bisa, yang mendengar saja untuk memahami sulit, maka mereka ada satu keadaan dibolehkannya untuk taklid. Ya, di mana tatkala satu pendapat fikih itu difahami oleh Syekh fulan sedangkan Syekh satunya lagi menyelisihi, maka seorang boleh ya tadi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami secara mendalam maka dibolehkan untuk mengikuti mana yang paling alim, mana yang paling warak, mana yang paling baik agamanya sehingga dia mengikuti pendapatnya tersebut. Allah taala a'lam bisawab ya. Demikian dari saya ikhwan ada kurang lebihnya, ya ada kata-kata yang tidak tepat, yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya wallahu taala a'lam. Ya. Ya demikianlah kajian pada pagi hari ini. Eh, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ramadhan Syah Taala